Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kafa Wa rasulihil mustafa Wa ala alihi Wa man tabi'ahum bisanin Ila yumiddin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Sehingga pada kesempatan malam hari ini setelah sholat maghrib kita kembali dapat duduk di majelis yang mulia yang kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang penuh barokah dilimpahkan berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari ilmu ini kita dapat mengamalkannya sebagai bekal bagi kita di hari yang dimana tidak ada pertolongan kecuali dengan amalan-amalan soleh yang kita perbuat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk tetap teguh terus berada di atas ajaran yang Nabi SAW tuntunkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada pelaku Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan juga kepada istri-istri beliau yang tercinta yaitu Ummahatul Mukminin dan juga kepada para sahabat yang lainnya 10 orang yang telah dikabarkan masuk surga dan juga para sahabat yang mengikuti atau ridwan dan para sahabat secara umum dan di mana kita ditugaskan untuk mengikuti jejak mereka karena mereka lah yang mendengarkan wahyu dari Nabi SAW secara langsung dan mengikuti mereka adalah jalan keselamatan. Baik, uh, ikhwani fiddin wa akhwati Bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali ini dalam pertemuan kita yang ketiga kita membahas permasalahan akidah yang ini biasa dibawakan oleh para ulama dalam pembahasan al-wala wal bara yaitu loyalitas dan tidak cinta. Ya, loyalitas kepada orang-orang beriman dan tidak cinta kepada orang-orang kafir. Materi ini insya Allah amat bermanfaat bagi kita yang hidup, yang tinggal di sekitar orang-orang non-muslim. Karena saya yakin Iwan sekalian yang berada di kota Jayapura memiliki tetangga-tetangga yang tidak seakidah, yang memiliki teman-teman yang tidak seakidah. Sehingga bagaimanakah kita berinteraksi, bagaimanakah kita bermuamalah, bagaimanakah kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan mereka, mana saja yang dibolehkan dan mana saja yang tidak dibolehkan, ini dapat kita pahami dari pembahasan al-wala wal-bara yang dibahas oleh para ulama. Yang ada di tengah-tengah antum sekalian itu adalah dua buku. Satu buku membahas tentang masalah Natal. Walaupun sudah lewat, namun kan tahun depan juga ketemu, tetap ketemu dengan pembahasan ini. Pembahasan kedua, ini pembahasan yang ada dalam buku kesetiaan pada non muslim ini berisi pembahasan al-wala wal barok yang tadi saya masuk maksudkan loyalitas kepada orang-orang beriman dan benci kepada orang-orang kafir. Penerapannya ada pada buku merah tentang Natal tadi. Kaidah-kaidahnya dan aturan kita bermuamalah dengan mereka ada di buku kuning yang saya beri judul kesetiaan pada non muslim. Yang kita kaji yang lebih penting ini adalah buku kuning ini. Ya, nanti bisa kita pelajari mana saja yang dibolehkan dan mana saja yang tidak dibolehkan ketika berinteraksi dengan non muslim. Baik prinsip akidah yang perlu kita kenal terlebih dahulu Lihat di halaman, itu halamannya agak kurang jelas Di halaman kelima Lima prinsip akidah Muslim terhadap non-muslim Lima prinsip akidah Muslim terhadap non-muslim Ini yang harus diyakini oleh setiap Muslim Dia menyikapi orang-orang yang ada di sekitar dia yang berbeda pemahaman, berbeda akidah dengan diri. Yang pertama yang perlu diyakini, Islam adalah agama yang paling benar. Setiap muslim harus mengakui Islam adalah agama yang paling benar. Beberapa dalil mendukung hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dalil yang kedua, Allah telah menyempurnakan agama ini dan telah ridho pada agama ini. Maka tidak boleh kita berpaling kepada agama tersebut, yaitu agama Islam ini. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa ratitu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah telah menyempurnakan kalau sesuatu yang sempurna, ibaratnya seperti botol aqua ini. Ya, botol air minum ini. Kalau sudah sempurna, sudah pas, tidak bisa ditambah. Kalau kurang malah tidak sempurna lagi. Kalau ditambah, jadinya bagaimana? Tumpah. Tidak manfaat, mubazir. Ya, jadi kalau dikatakan sempurna seperti botol ini. Ya, tidak boleh dikurangi, kalau dikurangi itu tidak sempurna. Ya, kalau ditambah ya malah tumpah. Ya, ini yang dimaksudkan dengan Islam itu telah disempurnakan. Sehingga Islam kalau dikatakan sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh lagi dikurangi. Ya, tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi. Watmamtu alaikum ni'mati dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. itu lakumul Islam Madinah dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Allah ridho Islam sebagai agama, tidak menyebutkan agama-agama yang lainnya tidak menyebutkan di sini Nasrani, tidak menyebutkan di sini Konghucu, tidak menyebutkan di sini Hindu, Buddha, Ahmadiyah, tidak. Cuma menyebut Islam dan yang dimaksudkan sini adalah Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW dan diteruskan oleh murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." wa huwa fil akhirati minal khasirin dan barang siapa yang mencari cari Goyral Islam selain agama Islam sebagai agama fala maka tidaklah agama tersebut diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ini yang disebutkan dalam Tiga tadi tiga surat Ali Imran ayat 19, Al-Maidah ayat 3 dan Ali Imran ayat ke-85. Ini prinsip akidah yang pertama yang perlu diyakini sehingga dari pemahaman ini prinsip akidah yang pertama ini terbantahkanlah pemahaman yang menyatakan semua agama itu sama. Kalau cuma Islam yang diterima berarti tidak boleh meyakini semua agama itu sama. Ya, tidak boleh meyakini semua agama itu sama. Kalau orang-orang liberal mereka nyatakan semua agama itu sama namun mereka tidak mau pindah agama juga. Ya, seandainya katakan semua agama itu sama, kenapa ketika hari Minggu tidak ikut kebaktian? Bukankah menyatakan semua agama itu sama? Ini pemahaman kufur. Bagaimana penyembahan kepada Allah, tauhid, disamakan dengan penyembahan kepada Tuhan yang dikatakan tidak Tidak mungkin kita samakan. Tidak mungkin Allah yang Esa disamakan dengan penyembahan terhadap togut, penyembahan terhadap berhala-berhala. Tidak mungkin dikatakan sama. Ya, Allah punya sifat yang maha tinggi. Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Disamakan dengan makhluk sangat-sangat tidak mungkin. Disamakan dengan seorang nabi sangat-sangat tidak mungkin, mustahil. Sehingga kalau ada yang mengklaim termasuk orang Islam yang mengklaim bahwasanya sudah kita akan semua bersaudara. Nenek moyang kita itu sama Adam. Kita sama-sama juga yang kitab kita itu diturunkan dari langit sama-sama dari Tuhan. Ya tahu maka disebut ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena punya kitab juga sama. Orang Islam juga punya kitab. Namun ya yang diridhoi tadi sudah kita simpulkan. Walaupun sama-sama punya kitab, walaupun sama-sama ini nanti ujung-ujungnya juga kita keturunan Adam, namun tetap agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agama yang diterima. Sebenarnya orang orang yang di luar Islam itu mengakui tentang kebenaran Islam. Coba kalau lihat, mungkin ada yang murtad ya ada beberapa orang yang murtad itu ketika meninggal dunia masih masih minta kepada keluarganya atau masih berwasiat kepada keluarganya tolong nanti ketika saya mati tolong dimakamkan dengan cara Islam kira-kira boleh atau tidak ya dia ketika hidup murtad kalau mati nanti suruh pakai acara Islam boleh atau tidak boleh atau tidak Hah? Di sini sepakat atau tidak boleh atau tidak? Atau ada khilaf di sini? Masih ada khilaf lagi? Masih ada khilaf Mas Bambang? Tidak boleh. Ya, saya kira ada khilaf di sini lagi. Kalau ada khilaf sudah saya keluar dari sini berarti sini semua sudah rusak tidak. Bagaimana seperti itu boleh? Ada seorang artis yang juga baru-baru ini meninggal dunia. Ya. Dia Nasrani istri muslim. Coba bayangkan, ketika suaminya meninggal, dia sholatkan di sampingnya sholat jenazah. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Diterima. Tidak diterima. Mungkin di tengah-tengah kita di sini ada juga karena saking dangkalnya agama. Awalnya kenapa dia ridhoi nikah dengan suami yang beda agama? Karena dasarnya apa? Semua agama itu sama. Padahal di antara orang Islam yang keluar dari Islam, ya, yang dulunya itu Islam keluar dari Islam, ketika meninggal dunia dia tetap masih menuntut dimakamkan dengan cara Islam. Ya, dimakamkan dengan cara Islam. Tolong saya nanti ketika meninggal dunia, tolong dimanfa dimakamkan dengan cara Islam. Jelas-jelas ini tidak ada manfaat Orang yang menyolatkan syaratnya dia adalah muslim. Yang disolatkan juga adalah muslim. Coba pikiran saya coba masa dia dalam hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat mati dalam keadaan kafir karena dia mengaku sendiri dia sekarang beragama yang lain selain Islam ya baru setelah itu coba diyasinkan coba kira-kira logis atau tidak nyampe atau tidak tidak akan nyampe karena sudah berbeda, berbeda keyakinan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan anak-anaknya, anak-anaknya itu kafir, mati dalam keadaan kafir ketika diajak oleh bapaknya untuk naik ke perahu ketika banjir bandang, banjir besar. Anak-anaknya tidak mau. Dia memilih untuk lari naik ke gunung. Berarti tempat yang paling selamat kalau ada banjir itu kemana? Ke gunung. Ya, ada gempa juga biasa orang-orang juga lari kemana? Ke gunung. Ada tsunami juga lari kemana? Ke gunung. Nah, itu asalnya kalau ada ada musibah itu seperti itu. Asalnya itu cari tempat yang tinggi gunung. Nah ini sama juga dengan ini. Intinya karena beda keyakinan, ketika Nabi Nuh ingin meminta ampunan untuk alamnya tadi tidak dikabulkan. Abu Talib juga berbeda keyakinan dengan ya dengan Rasulullah SAW keponakannya Berbeda keyakinan dengan Rasulullah SAW keponakannya. Ketika akan meninggal dunia, Rasul sudah mengajak Rasul Islam untuk menyebut kalimat La ilaha illallah, pamannya tidak mau. Pamannya ketika itu tidak mau, enggan. Menyebut kalimat La ilaha illallah. Ada teman-temannya di samping kanan kirinya ketika menjelang meninggal dunia, mengatakan kepada Abu Talib, apakah engkau mau meninggalkan agama ajaran yang dibawa oleh nenek moyangmu? Yaitu ajaran Abdul Muthalib. Akhirnya dia mikir-mikir, iya ya, ngapain saya masuk Islam, ngapain ikuti Muhammad, mati dalam keadaan kafir. Ketika Nabi SAW meminta ampunan untuk pamannya Abu Talib, tidak diizinkan oleh Allah, tidak boleh. Sudah berbeda keyakinan. Maka sekali lagi prinsip yang harus dipegang pertama, Islam itu agama yang benar dan tidak boleh meyakini semua agama itu sama. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah kitab terakhir. Dan Al-Quran itu menghapus kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya, Al-Quran itu menghapus, sifatnya itu adalah menghapus nasih sebagai penghapus kitab-kitab yang ada sebelumnya. Injil dihapus dengan Al-Quran, Taurat dihapus juga dengan Al-Quran. Kalau Injil dengan Taurat, ya, di itu saling melengkapi. Ya, karena Injil itu sebagian di perjanjian lama itu ada Taurat, baru dilengkapi dalam perjanjian baru ya, ini dihapus dengan datangnya Al-Quran. Maka kalau ini jadi penghapus tidak boleh orang itu meyakini lagi kitab-kitab yang telah dihapus. Ya tidak boleh lagi meyakini kitab-kitab yang telah dihapus. Maka ketiga, Umar bin Khattab itu ingin mempelajari Alkitab, mempelajari Injil. Nabi SAW tidak mengizinkannya. Ya, Nabi SAW itu tidak mengizinkannya ketika Umar bin Khattab ingin membaca Injil tidak ada manfaat. Mau mengkaji kisah dari situ ya semuanya sudah terhapus. Yang ada bacalah Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna dan penghapus kitab-kitab sebelumnya. Keyakinan yang ketiga, Taurat dan Injil telah dihapus oleh Al-Quran. Beberapa dalil telah kami sebutkan di sini. Kemudian keyakinan yang keempat, nah ini yang prinsip penting yang perlu dipahami lagi, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Khatamun nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-40. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Karena Nabi SAW ya punya keturunan laki-laki namun keturunan laki-laki ini tidak membawa keturunan lagi. Semuanya meninggal dunia. Ya, semuanya meninggal dunia ketika kecil. Ada namanya Ibrahim, ada namanya uh, Qasim, ada namanya Abdullah. Itu meninggal ketika kecil. Yang ada cuma dari keturunan perempuan. Maka dikatakan, ya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Artinya Nabi SAW ya tidak menurunkan keturunan dari laki-laki ini ada keturunan di bawahnya yang ada cuma dari siapa Fatimah. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini nenek moyang saya ini ya adalah keturunan dari putra Nabi SAW itu bohong. Keturunan dari putra Nabi SAW itu bohong. Terbantah dengan ayat ini. Dan perlu kita yakini bahwasanya kalau ada yang mengaku keturunan Nabi juga tetap standarnya mereka itu ajarannya bisa diterima jika bersesuaian dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia membawa ajaran yang keliru, membawa ajaran sholat yang keliru, membawa ajaran zikir yang keliru maka tidak boleh diterima. Maka tidak boleh diterima ajaran mereka. Ya. Kalau mereka bersesuaian dengan Nabi, maka mereka diikuti. Namun ketika mereka membuat-buat amalan yang tidak ada tuntunan, walaupun mereka punya garis keturunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diikuti. Lalu dikatakan dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin penutup para nabi. Ini sekaligus bantahan untuk orang-orang yang meyakini lagi ada nabi sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi sepeninggal nabi. Mirza Gulam Ahmad dari kalangan apa? Hmm? dari Ahmadiyah. Maka walaupun dia meyakini adanya sholat, walaupun mengerjakan sholat, walaupun juga masih mengakui Al-Quran, namun prinsip ini keliru, maka dia bukanlah muslim karena ini prinsip dasar. Kalau sudah mengakui ada nabi lagi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah orang kafir. Ini jadi dalil bahwasanya tidak ada lagi nabi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip yang kelima, ini poin pentingnya harus dipahami selain Islam baik ahli kitab yang ada saat ini ataupun selain ahli kitab itu adalah kafir itu adalah kafir ingat pemahaman ini sekali lagi perlu digaris bawahi ini bukan pemahaman radikal karena inilah yang disebutkan dalam Al-Quran kita katakan kafir ya katakan kafir tidak boleh ah masa bisa kafir dari mana kafirnya lihat ayatnya surat al-bayyinah ayat pertama juga ada lagi ya surat al-bayyinah ayat ke-6 ini semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an contohnya misalnya surat al-bayyinah ayat ke-6 innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitabi dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dari Yahudi dan Nasrani dikatakan apa di awalnya? ladina kafaru. Sudah tegas mengatakan itu kafir. Wal musyrikina dan orang-orang musyrik selain ahli kitab. Finari jahannam khalidina fiha itu berada dalam neraka kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini ingat kalimat yang terakhir, ula ikahum syarrul ya Non muslim itu orang yang jujur, tidak kayak orang-orang muslim tukang tipu. Non muslim itu orang yang amanat, tidak kayak orang-orang muslim itu ya datang kantor saja malas telat. Ya biasa korupsi, ya biasa korupsi korupsinya besar Padahal dulu coba di zaman dulu pernah dengar nggak yang namanya editansil? Pernah nggak dengar namanya editansil? Itu awal-awal dulu ketika penangkapan koruptor, koruptor terbesar itu dia orangnya. Muslim atau non muslim? Editansil non muslim. Ya. Muslim atau non muslim? Non muslim. Koruptor terbesar. Tidak tahu sekarang dia ada di mana ditangkap tidak jelas keberadaannya. Mungkinnya di kampungnya, pulang ke kampungnya sana tidak jelas lagi. Ya, tidak ada situ yang ditangkap pertama kali dulu yang besar-besaran yang namanya Muhammad atau Ali tidak ada. Yang ada dulu siapa? Non muslim. Ya. Kemudian sifat-sifat baik semuanya yang dipuji itu non muslim. Non muslim tadi jujur, non muslim tadi amanah, non muslim itu tidak korupsi Ya jelas kita berada di negara yang mayoritas muslim, ya wajar. Coba kalau pergi ke negeri kafir di sana, siapa yang tukang mabuk? Hah? Coba kalau di negeri yang mayoritas Nasrani coba seperti di sini, siapa yang paling banyak mabuk? Hah? Ada orang-orang Bugis di sini yang mabuk di jalanan ada? Hmm? Malam minggu ada orang-orang Bugis satu dua paling. Siapa yang paling banyak? Ya, punya dua orang saja. Iya kan? Iya. Siapa yang paling banyak korupsi juga? Ya, sekarang yang lagi diurus KPK juga ada orang dari sini juga sama. Hah? Ada kan? Ada. Ketangkap juga. Korupsi kan? Korupsi. Siapa yang di kantor yang biasa bolos-bolos juga di sini? Siapa yang paling banyak? Hah? Yang PNS PNS di sini? Nah, juga. Sudah setuju kan? Iya. Itu mungkin yang dibahas tuh di tanah Jawa sana. Iya jelas sana banyak muslim. Coba kalau bawa ke sini sama saja kan? Sama. Ya. Maka intinya di sini kalau Allah katakan ulah hum syarul bariyah, maka tidak boleh memuji-muji. Ini jadi dalil tidak boleh memuji-muji non muslim. Tidak boleh. Walaupun lihat dia itu orang yang paling jujur, lihat itu orang yang paling cerdas tidak boleh dipuji-puji setinggi langit, pujiannya setinggi langit. Wah, wow. Masya Allah dia itu gubernur yang paling luar biasa memberantas korupsi. Tidak boleh dipuji-puji. Apa manfaatnya puji-puji non muslim? Maunya dapat keuntungan? Tidak dapat. Ya, tidak boleh. Jadi di antara bentuk ya sikap benci terhadap non muslim itu tidak boleh memuji mereka. Walaupun mereka itu ada orang-orang yang punya sifat baik seperti itu. Karena secara akidah, ingat ya ini secara akidah kaum dari ya. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Masa Allah katakan jelek, kamu katakan baik bagaimana? Masa kontradiksi dengan Allah Allah yang turunkan ayat langsung seperti ini Kamu yang puji-puji dia setinggi langit Coba ya, lihat pujian ketika kemarin ketika misalnya ada pengundian-pengundian itu banyak sanjungan-sanjungan, masya Allah ini luar biasa kepemimpinannya. Tidak boleh dipuji semacam itu walaupun dengan tujuan-tujuan untuk cari kekuasaan. Nah, saya tegaskan di halaman 24 walau kau puja tetap mereka itu dorang itu sejelek-jeleknya makhluk. Ulaika hum syarrul baria mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk sama yang saya jelaskan tadi sama dengan keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin beliau katakan jika mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk maka berarti dipastikan pada mereka itu ada kejelekan dan ini tanda tidak pantas muslim itu dipuji dengan sanjungan setinggi langit. Tidak boleh. Ini juga prinsip yang mesti diperhatikan. Intinya di sini kita harus punya yang pertama yang harus diyakini terlebih dahulu setelah kita tahu lima prinsip tadi. Yang harus diyakini terlebih dahulu tentang kecintaan kepada orang muslim. Itu kecintaannya harus lebih besar daripada terhadap orang kafir. Allah katakan dalam surat al Fatihah ayat 29, lihat di halaman 29. 28 29 kesetiaan pada muslim sifat para sahabat radhiyallahu anhum dan tadi di awal mukaddimah saya katakan para sahabat itulah yang lebih pantas untuk diikuti. Ingat wahyu turun itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi muridnya itu adalah para sahabat. Murid-murid ini lebih tahu apa perkataan Nabi daripada kita-kita ini ya daripada kita kita ini yang lebih tahu apa tafsiran Al-Quran bagaimanakah sabda Nabi SAW yaitu para sahabat bukan orang yang hidup di zaman ini mereka lebih paham Nah, maka mereka lebih pantas untuk dicontoh. Bagaimana sifat para sahabat radhiyallahu anhum? Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka bersamanya yaitu bersama Nabi Muhammad yaitu para sahabat. Mereka punya sifat keras asyidda keras terhadap orang-orang kafir. Namun sifat keras ini nanti akan kita tunjukkan bukan berarti kalau ada orang kafir langsung eh kamu macam-macam yang kamu kafir ya. ya kamu kafir itu finari jahanam Nah, ada cara-caranya sendiri nanti ada kita lihat aturannya. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak diajarkan keras itu bukan berarti langsung ketika bertemu dengan mereka langsung berbuat keras juga seperti itu atau nodong seperti itu kamu begal. Ya, kamu sini, kamu kafir kan? Kasih barang-barang di sini. Kalau dengan orang Papua mungkin tidak berani ya. Tidak berani. Takut juga. Ruhama ubainahum mereka itu saling menyayangi satu dan yang lainnya. Para sahabat itu punya sifat sesama muslim tatkala itu mereka saling menyayangi. Maka kita juga harus tunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Contoh saja, misalnya kalau kita turun dari bandara, ada porter-porter kan? Situ ada banyak porter kan kalau di bandara Sentani ya, ada muslim, ada non muslim. Kira-kira bisa bedakan muslim sama non muslim atau tidak di sini? Bisa juga. Tahu kan kelihatan ini orang buton ini, ah ini saja ini. Iya kan? Bisa kelihatan kan? Bisa. Ah ini orang beda ini, ini dorang ini. Beda kan? Beda. Maka menyikapinya cari yang muslim coba itu dibantu. Itu dibantu. Kasih mereka ini, eh bapak sini. Jangan cari yang ini. Ya, jangan cari yang dorang tadi jangan. Cari yang muslim. Seperti itu. Tanda kita juga berkasih sayang kepada mereka. Orang muslim jadi terangkat coba. Orang muslim jadi terangkat, senang. Sikapi seperti itu. Jangan malah ah ini saya sama ini jangan. Ada orang-orang muslim di situ kelihatan sekali loh. Masa tidak bisa bedakan yang mana muslim mana yang bukan? Sangat jelas. Kalau saya sendiri kalau mau bedakan ya, karena saya orang Ambon kalau mau lihat orang Ambon muslim dan bukan gampang saya lihat. Lihat dari mana? Lihat dari wajahnya saja. Wajahnya yang cerah, berseri, masya Allah, ini muslim berarti. Karena rajin wudhu kan? Rajin wudhu. Namun kalau sudah hitam, badaki lagi, sudah tahu sendiri. Ya, telinga tidak bersih. Kita telinga selalu bersih loh. Kenapa? Air selalu kena di sini. Tidak mungkin tidak bersih. Iya kan? Tidak tidak bersih. Hidung selalu bersih. Kelihatan Wajah selalu selalu dibasuh lima waktu. Kelihatan sekali orang muslim itu wajahnya itu selalu cerah. Ya mungkin kalau yang tidak cerah ya karena pemalas sholat. ya, pemalas sholat. Kalau yang rajin sholat insya Allah cerah. Dengan orang beriman seperti itu, kecintaannya lebih besar. Bagaimana dengan orang kafir? Lihat prinsipnya di halaman 35. Tidak boleh setia pada non-muslim. Inilah sifat yang harus dimiliki. Misalnya yang saya sebutkan nanti silakan diperhatikan ayat Al-Mujadilah ayat 22 alamah 40. Allah berfirman, la لا qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون man hadallaha wa rasulahu walau kanu آباءهم au abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum Allah berfirman, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin dapati orang yang beriman. Itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Sekalipun itu adalah bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian ataupun keluarga mereka tidak menunjukkan wala loyalitas yang besar kepada yang berbeda keyakinan tersebut yang dia punya sifat cinta yang besar kepada orang beriman jadi Allah katakan dalam ayat ini tidak mungkin ada orang dikatakan beriman kok cinta kepada orang kafir namun kecintaan di sini nanti ada dua macam nanti akan saya jelaskan ada kecintaan yang sifatnya ada unsur keagamaan di situ dan ada sifatnya tabii atau manusiawi. Intinya tentang masalah bentuk kesetiaan kepada mereka, kecintaan kepada mereka. Ini bisa dilihat rinciannya di halaman 47. Ada kesetiaan yang bisa membuat kafir. Cinta kepada non-muslim yang bisa membuat kafir. Atau wala pada non-muslim yang bisa membuat kafir. Dan ada wala kesetiaan pada non muslim yang tidak membuat kafir. Contoh, saya langsung berikan contoh. Kalau kesetiaan yang membuat kafir. Misalnya menetap di negeri kafir. Lalu kesukaannya tinggal bersama orang-orang kafir tadi dan ridho dengan agama mereka. Dia tinggal di negeri kafir, ridho juga terhadap agama mereka. Yang masalah besarnya di sini adalah keridoan terhadap agama mereka. Suka dengan agama mereka. Ya tidak menganggap masalah dengan agama mereka. Nah ini yang masalah. Ini seperti ini, sifat seperti ini karena ada keridoan terhadap agama orang lain tadi. Maka ini yang bisa membuat kafir. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, berkewarga negaraan. Jadi kita kan WNI. Dia ganti semula dia WNI, diganti pokoknya dia jadi warga negara di tempat orang kafir. Jadi warga negara di situ di mana orang kafir tersebut adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kalau dia sudah jadi warga negara situ, berarti kan dia senang. Ini juga dengan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka itu juga bisa membuat dia jadi kafir. Contoh yang lainnya lagi. Tashabbuh. Menyerupai non muslim secara mutlak. Artinya secara keseluruhan penampilannya kita tidak mungkin yang nyangka dia itu adalah muslim. Contoh simpelnya misalnya, contoh simpelnya di sini saya sebutkan pada poin yang D atau yang keempat di halaman 49. Contoh kalau misalnya kita lihat ada orang pakai helm kemudian ada salib di belakangnya. Kira-kira itu ada yang masih menganggap muslim atau tidak? Ada yang masih menganggap itu muslim? Ah, ini dia muslim ini. Tidak mungkin kan? Lihat dia pakai baju seperti itu saja atau dia pakai kalung atau di helmnya ada salib, ada yang menuduh dia muslim? Tidak. Karena ini sudah jadi simbol. Ini sudah jadi simbol orang kafir. Bahkan perlu dipahami tentang tanda salib di sini. Ya. Kalau tidak salah saya jelaskan dalam buku yang warna merah di sini. Ya. Tanda salib walaupun kita tidak sengaja memakainya, pokoknya dihapus. Dan tanda salib itu yang dimaksud adalah bukan tanda plus, namun tanda palang ya bagian bawahnya lebih panjang daripada bagian atasnya. Ini namanya salib. Kalau tanda plus seperti tambah atau seperti tanda atau lambang palang merah, pernah lihat lambang palang merah ya? Tanda plus kan? Ya, kan? Ini bukan tanda salib. Nabi SAW pernah melihat pada Adi bin Hatim dan Adi bin Hatim ini dulu adalah Nasrani dan dia masuk Islam. Ketika sudah jadi Muslim, dia memakai salib yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi SAW itu katakan kepada dirinya, Itrahada, buang tanda salibmu itu. Buang tanda salibmu itu, karena ini jadi simbol apa? Simbol non-muslim. Maka di sini para ulama katakan untuk hal-hal yang lainnya yang jadi simbol agama orang lain tidak boleh ikut-ikutan pakai. Misalnya jadi pegawai, ya disuruh pakai baju sinterklas. Tahu baju sinterklas? Tahu warna apa? Merah putih. Merah putih. Tahu kan bentuk topinya kan? Tahu. Kan biasanya di rumah-rumah makan ya yang besar-besar itu kan disuruh. Di sini juga ada. Disuruh pakai juga muslim. Coba bayangkan coba kalau dia pakai jilbab, jilbabnya besar lagi terus pakai itu coba. Gimana coba? Di pemain ada juga di sini. Iya. Pakai jilbab lagi. Pakai jilbab. Gamis besar lagi. Tidak pakai gamis kayak laki-laki di sini. Terus pakai itu. Besar sekali coba. Saya tuh kalau lihat aku kasihan sekali aku dipaksa seperti itu. Harusnya jadi dia saya resign langsung dari situ. Apa ini ikut-ikut agama mereka? Ini prinsip loh. Nabi SAW sendiri lihat orang yang pakai simbol seperti itu suruh copot. Kenapa tidak ada pekerjaan lain? Rizki itu sudah dijamin. Ya, ya rizki itu sudah dijamin. Kalau rizki sudah dijamin maka tidak boleh menempuh pekerjaan yang haram. Ya, kalau rizki sudah dijamin maka tidak boleh menempuh pekerjaan yang haram. Jadi ingat, ini akidah juga atau prinsip keyakinan yang harus dimiliki. Yang namanya rizki ketika ditutup satu pintu maka akan dibuka pintu yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan ini niat ini untuk setiap pengusaha, pegawai, pokoknya yang mencari rezeki harus ingat ini. Tutup satu pintu, tertutup satu pintu maka akan dibuka pintu rezeki yang lain. Beliau menyebutkan contoh ketika kita dalam mulai dari dalam perut ibu kita cuma bergantung dengan satu tali ya satu tali pusar kan dari situ nanti usapan makan ada ketika anak ini ada dalam perut ibunya. Pintu rizkinya ada berapa? Satu. Satu-satunya saja itu dia bergantung pada itu. Ketika akan keluar dari perut ibunya, apakah dia bilang, aduh bagaimana nanti saya nanti rizkinya bagaimana? Ini nanti terputus tali pusar ini. Berarti nanti rizkinya tertutup. Apa ada yang punya seperti itu? Ah, saya tidak mau keluar, ah di dalam saja. Ada yang seperti itu tidak mau keluar karena takut rezekinya itu tidak ada lagi terputus. Ternyata setelah dia keluar, ini terputus, tertutup kan? Dibuka dua pintu rizki lewat dua puting susu ibunya. Satu jadi berapa? Dua. Masya Allah, satu jadi dua. Ketika dia dalam keadaan baik, bergantung dengan dua ini. Namun apakah seperti itu terus ketika nanti sudah besar bergantung juga sama susu ibunya? Ada yang bergantung seperti itu? Ada? Tidak ada. Tetap dia ingin lepas dari susuan itu. Tertutup dua pintu. Dia tutup dua pintu. Diganti kata Ibnu Qayyim diganti empat pintu. Yaitu dari makanan, dari hewan, tumbuhan, madu dan ya air atau madu dan susu. Diganti empat rizki ya dari tanaman, hewan, madu, ya madu atau susu dan air. Karena makanan ini bersumber dari ini. Ya makanan itu bersumber dari empat ini. Ya. Apakah ketika tadi tidak mau makan empat tadi? Tentu saja dia tutup dua pintu diganti empat. Ketika empat ini tertutup karena dia meninggal dunia, diganti dengan delapan pintu surga. Karena di surga nanti ada delapan pintu. Tertutup satu pintu, terbuka dua. Tertutup dua jadi empat. Tertutup empat jadi delapan. Maka kenapa harus khawatir dengan rizki? Kenapa sampai harus menempuh yang haram? Kenapa ridho dengan pekerjaan yang haram? Kalau rizki telah Allah Subhanahu Wa Taala jamin, kenapa begitu khawatir sekali dengan rizki? Sudah waktu bisa? Hah? Sudah? nanti setelah sholat lanjut lagi insya Allah nanti setelah sholat lanjut lagi nanti kita lanjutkan dengan wala yang tadi berkaitan dengan wala yang membuat kafir ya nanti setelah itu kita bahas tentang wala yang bernilai maksiat tidak membuat orang sampai kafir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.